Ini fadlu tauhid wa ma yukafiru min adh-dhunub. Keutamaan dan perkara yang bisa menghapuskan dosa. Sebelum kita masuk pada uh, bab yang kedua, silakan baca masail fihi masail. Bab yang pertama. Di sini ada beberapa permasalahan untuk baca kita. Ada? Iya, baca. Yang pertama, hikmah penciptaan jin dan manusia. Iya. Bab yang pertama di antara beberapa yang terkandung di dalamnya hikmah penciptaan jin dan manusia seperti dalam ayat yang telah kita baca wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ini agar mereka beribadah kepada Allah dalam makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah adalah hakikat tauhid karena permusuhan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang musyrik lantaran masalah tauhid. Ya, yang dimaksudkan dengan ibadah dalam bab liyak butuni yakni tauhid. Ini agar mereka menjadikan semua ibadah yang diberikan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Karena tauhid inilah yang menjadi inti permusuhan antara in ahlul Islam dengan ahlul kufur. Dan tauhid yang dimaksudkan adalah tauhidul uluhiyah, menjadikan semua ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Barang siapa yang belum merealisasikan tahun ini Rukun dia belum dibaca kepada Allah Iya Belum dianggap orang itu Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila dia belum mewujudkan Tauhid uluhiyah Walaupun dia sudah bertauhid rububiyah dia sudah mengenal nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala akan tapi kalau dia belum wujudkan tauhid uluhiyah maka belum dianggap dan hakikatnya sesungguhnya dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kenyataan orang Quraisy. Terus hikmah diutusnya para rasul. Iya, hikmah diutusnya para rasul sebagaimana ayat yang kedua yang telah kita baca dalam rangka untuk menyampaikan misi yang paling pokok yaitu dakwah tauhid sehingga manusia betul-betul menjadikan semua ubudiah yang dia lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang dai juga hendaknya tujuan yang paling pokok dan utama yang pertama di dakwahnya adalah menegakkan tauhid di tengah-tengah kehidupan manusia. Terus risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersifat universal Ya, risalah Nabi tidak sebagaimana risalah nabi-nabi sebelumnya. Risalah Rasulullah Muhammad SAW tidak sebagaimana risalah-risalah sebelumnya. Ada pun risalah sebelumnya ini khusus untuk kaum tertentu. Ada pun risalah Rasulullah SAW alamiah untuk seluruh dunia, manusia dan jin, sehingga risalahnya risalah yang sifatnya adalah sifat menyeluruh untuk seluruh makhluk manusia dan jin dan untuk di manusia seluruh seluruh tempat. Ajaran para nabi adalah satu. Iya, semua nabi dengan syariat yang berbeda, akan nabi memiliki akar agama yang sama, itu agama tauhid. Dan mereka semuanya muslim. Dari awal sampai akhir Nabi yang diutus Allah adalah muslim. Terus suatu masalah yang besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud dengan benar kecuali dengan mengingkari tauhid. Iya. Firman Allah Taala, Ia tidak terwujud tauhid kecuali dengan dia mengingkari tauhid. Sehingga kalau dia hanya beribadah kepada Allah dengan tidak mengingkari tauhid, ini semua yang disembah selain Allah, maka dia belum dikatakan ahli tauhid. Pengertian tauhid bersifat umum, mencakup segala yang disembah selain Allah. Ya tauhid kullu ubida min dunillah wa radin. Ini semua yang disembah selain Allah Apakah benda hidup, benda mati, malaikat, nabi, atau wali dan seterusnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan selain Allah dan dia ridha untuk disembah maka dia tauhid tahu seluruh jenis sembahan selain Allah dan dia ridha untuk disembah jika ayat muhkam dalam surat Al-An'am ini menurut orang salaf memiliki kedudukan yang penting karena terkandung di dalamnya beberapa permasalahan penting dan yang pertama adalah larangan terhadap syirik. Ya, sebagaimana kemarin surat Al-An'am kita mempelajari ada ini hukukul asra. Al-hukukul asra, ini hak yang sepuluh. Hak yang sepuluh ini adalah inti-inti daripada ajaran Islam atau poin-poin penting dalam ajaran Islam. Yang kalau kemudian diglobalkan yaitu hak manusia dengan Allah dan hak manusia dengan sesama manusia. Dan tidak dikatakan eh, dan tidak <clears throat> dianggap dia memenuhi atau mem atau pemenuhan terhadap hak-haknya manusia tidak akan berguna di sisi Allah Swt kecuali kalau dia memenuhi hak Allah yaitu tauhid. dimulai dengan firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Isra ayat 22 dan diakhiri dengan firmannya Quran Surat Al-Isra ayat 39 ya Surat Al-Isra ayat yang dari situ ayat yang muhkam yang semuanya bicara tentang syariat Islam dan menyangkut hak Allah dan hak manusia dan diawali dengan ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baru yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa perintah tauhid merupakan perintah yang wajib diwujudkan pertama kali sebelum yang lainnya dan yang lainnya tidak akan bermanfaat kecuali telah menegakkan tauhid seperti perintah yang pertama. Ayat dalam surat An-Nisa dinamakan dengan ayat 10 hak Allah Subhanahu wa taala Allah memulai dengan firman-Nya, "Wa wa la tusyriku bihi syai'an." sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang al-hukul asra 10 hak itu semuanya dalam surat Al-An'am. Jadi qul ta'ala eh, qul ta'ala atul maharam rabbukum sampai wa an hadza sirat mustaqiman ini adalah al-hukul asra. Bukan dalam surat An-Nisa, surat Al-An'am. Terus perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Wasiat Nabi di akhir hayat yang berkaitan dengan menjaga tauhid, wasiat-wasiat yang berkaitan dengan mama ini menjaga dari kesyirikan seperti diantaranya wasiat yang dikatakan Ibnu Mas'ud mengambil dari wasiat ayat dalam surat Al-An'am tersebut dan juga wasiat-wasiat Nabi yang lainnya yang melarang tentang kesyirikan di antaranya wasilah-wasilah syirik yaitu masalah fitnah kubur. Terus mengetahui hak Allah yang wajib kita penuhi. Sebagaimana hadis semua yang bicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengetahui hak Allah yang merupakan hak yang wajib harus kita penuhi sebelum hak yang lainnya. Karena ini adalah hak yang terbesar. Apabila hak Allah yang ini dilanggar, maka betapa sempurnanya dia mewujudkan hak-hak yang lainnya lah yang tidak akan berguna. Mengetahui hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah jika memang mereka benar-benar menunaikan hak Allah. Iya, seorang hamba kalau dia telah menunaikan hak Allah ini hak tauhid yang pasti Allah akan memenuhi haknya yaitu menyelamatkan hamba dari adab Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tauhid akan menyelamatkan dari sifat kekalnya hamba di jahanam. Permasalahan ini tidak diketahui sebagian besar sahabat. Ini permasalahan uh, hak Allah Subhanahu wa taala Awalnya banyak tidak diketahui dikarenakan Mu'ad ah, ketika beliau berminta izin kepada Nabi ala ubasyirun nas ya Rasulullah bolehkah kita sampaikan kabar gembira kepada manusia la tubasyirhum jangan engkau sampaikan fayattaqilu dikhawatirkan mereka akan itikal bersandar dengan penghabaran itu dan itu akan berdampak buruk bagi amal mereka akan Nabi, Mu'ad di akhir ayatnya ta'assuman dia merasa dosa kalau sanya tidak disampaikan maka dia sampaikan sebagai bentuk memenuhi hak ilmiah atau kewajiban ilmiah untuk menyampaikan ilmu jangan sampai dia meninggal dalam keadaan ada ilmu yang tersembunyikan demikian Allah taala a'lam diperbolehkan menyembunyikan ilmu karena maslahat ya sebagaimana muat dia diperintahkan Nabi La basyurum, Jangan kesampaikan kabar itu kepada manusia Ini boleh menunda Menyampaikan sesuatu ilmu Seandainya memang di ada masalah. Semua ilmu wajib kita sampaikan Akan tapi ada prioritas Dan ada hal-hal yang perlu ditunda Karena kita anggap belum waktunya Kita menyampaikan kepada orang tersebut Contoh namanya sekarang antum menghadapi banyak masalah berkaitan dengan matu. Dia masih merokok, bahkan sebagian masih suka mabuk, sebagian lain lagi masuk ke maksiat yang macam-macam. <clears throat> Dan lebih dari itu, dia masih yeni bersinggungan dengan amalan-amalan kesyirikan. Dia masih suka kubur, memelihara jimat-jimat dan semisalnya. Maka ini semuanya masalah. Kita harus memiliki prioritas pemecahan masalah dan kita menunda menyampaikan hal yang layak kita tunda karena mendahulukan yang paling penting yaitu tauhid dulu baru kemudian masalah-masalah yang lainnya. Bagaimana juga Aisyah mengajarkan kepada kita ini <clears throat> agar kita pun tadarus bagaimana Al-Qur'an menurunkan ayat-ayat hukumnya juga tadarus yaitu secara bertahap, tidak sekaligus. Demikian pula dalam masalah tarbiyah pendidikan pada manusia berkaitan dengan kehidupan mereka. Dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim yang bisa membuat hatinya gembira. Ya, sebagaimana muat tadi, ya Rasulullah ala ubashirun, ala ubashirun nas. Ya Rasulullah boleh enggak aku sampaikan kabar gembira kepada manusia? Asalnya seorang muslim, bagaimana dia membuat saudaranya gembira dengan menyampaikan kabar-kabar yang bisa membuat mereka gembira. Akan tapi ketika ada maslahat yang besar yang kita tunda menyampaikan suatu tersebut, maka itu ada tunda karena adanya masalah. Tapi asalnya bagaimana seorang muslim dia suka menjadikan orang lain bergembira baik dengan ucapannya, dengan sikapnya dan seterusnya. Rasulullah Iya, sebagaimana kita telah diajarkan bahwa Allah tidak hanya menerangkan yakni annallaha ghafurur rahim. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Akan tapi Allah juga syadidul iqab. Allah juga atapnya sangat keras sehingga jangan sampai seorang dia menyadarkan dengan rahmat Allah dan dia lupa untuk memiliki rasa khauf kepada Allah sehingga dengan khaufnya mendorong dia untuk beramal dan dengan rojaknya dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beliau maksudkan tidak boleh kita kemudian memperbesar roja sampai kehilangan khauf sehingga masuk dalam bab al-amru makrillah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala wa taala. Jawaban orang yang ditanya permasalahan yang tidak Iya, jawaban Allah alam, jawaban yang paling selamat dan jawaban yang paling ilmiah bagi orang yang tidak mengetahuinya karena ini merupakan perkara yang berkaitan dengan agama yang perkaranya jannah atau nar sehingga seandainya orang tidak mengetahui ilmunya maka ayat tidak malu untuk mengatakan Allahu a'lam dan itu tidak akan mengurangi kadar kedudukan dia diperbolehkannya menyampaikan ya ada dibolehkannya menyampaikan ilmu pada orang tertentu berkaitan dengan kemampuan dia menangkap atau mungkin juga pertimbangan-pertimbangan khusus karena tidak setiap orang dia bisa menangkap ilmu dengan baik apalagi ilmu yang bisa menimbulkan fitnah karena ada orang yang mampu, ada orang tidak mampu, ada orang ceroboh, ada orang hati-hati sehingga tidak setiap perkataan atau ilmu disampaikan khususnya perkara-perkara akan berdampak bisa berdampak negatif berkaitan dengan agama seseorang. Kerendahan hati Rasulullah SAW karena tatkala menginjak keledai, beliau bersedia memboncengkan orang lain di belakangnya. Iya, Rasulullah SAW dia beliau memboncengkan atau membonceng ini antara beliau dengan sahabat ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW dan menunjukkan bagaimana Nabi dekat dengan para sahabat. Ini adalah antara perangai akhlak yang layak diteladani apalagi atau khususnya para pemimpin hendaknya dia mereka meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan justru meneladani kepemimpinan orang kafir, barat, musyrik, munafik atau orang-orang yang mereka juru alul maksiat diteladani kepemimpinannya. Meneladani hendaklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Iya, hewan tunggangan boleh dinaiki selama memang hewannya itu plotnya plot untuk dinaiki dan tidak membolimi. Berarti mamanya kerbau atau juga kuda ya boleh dinaiki karena memang hewan itu plotnya untuk dinaiki ya, kemudian kita merasa iba, jangan. Nggak boleh. Ah, kalau kambing dinaiki ini nggak boleh. Karena plotnya kambing tidak untuk dinaiki. Kalau sapi dipakai untuk apa itu namanya eh, <clears throat> membajak, sudah memang itulah plotnya sapi. Jangan jangan boleh namanya. Ini sudah plotnya sapi seperti itu. Nah, kalau sapi antum bebani seperti kuda, ini yang bukan plotnya. Artinya hewan-hewan yang memang plotnya seperti itu maka tidak termasuk zalim seandainya mempekerjakan sebagaimana memang plotnya hewan tersebut. Keutamaan Mu'ad bin Iya. Keutamaan Mu'ad karena beliau dekat dengan Nabi sallallahu dan tentu Kedekatan mu'ad dengan Nabi menunjukkan keutamaan tersendiri selain Nabi telah memberikan banyak yakni lisensi, tazkiyah terhadap mu'ad bin Jabal, di antaranya Mu'ad seperti katakan Nabi, A'lamunas munas bil halal wal haram. Manusia yang paling paham tentang halal dan haram dan seterusnya. Taufik memiliki kedudukan yang sangat Iya, ini adalah pembahasan yang merupakan peringatan beliau bahwasanya tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi seperti yang telah kita terangkan dalam bab yang pertama. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Silakan baca. Keutamaan tauhid di antara keutamaan tauhid adalah terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin" ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iya. Alhamdulillah kita masuk pada pembahasan ini fadlu tauhid wa ma yukaffiru min dzunub. Keutamaan tauhid dan apa yang bisa menghapuskan dari perkara dosa. Tauhid memiliki fadail, memiliki keutamaan, keutamaan. Dan di antara keutamaan tauhid ini mayukafiru minat minadz Apa yang bisa menghapuskan dari dosa-dosa. Tohid memiliki fawail yang sangat banyak. Di antara keutamaan tauhid di antaranya adalah tauhid akan menjadikan amal seorang itu dia berlangsung langgeng. Berlangsung langgeng. Orang dia akan yakni lebih terdorong atau lebih kuat, lebih banyak atau lebih kuat faktor yang menjadikan dia melanggengkan sebuah amalan. Dari mana? Seorang tauhid dia adalah orang yang telah tertanam dalam hatinya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah basir, Allah samiun, Allah basirun, Allah khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Sehingga amal dia dilihat orang, enggak dilihat orang sama buat dia. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat tentang amal-amal dia. Ah, ketika orang sudah demikian, ikhwati fillah, dan dia dengan tauhidnya itu hanya menginginkan penilaian Allah karena dia telah mentahkik mewujudkan ubudiyah yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara seperti itu amal dia akan lebih langgeng. Dia akan lebih langgeng, akan langgeng. Adapun orang yang mereka tauhidnya rusak, sehingga amalnya yuraunan nas, amalnya adalah hanya semata ingin dipuji oleh manusia, tentu amal ini akan mengkhawatirkan. Dia kalau dipuji manusia bertahan atau mungkin tambah maju. Akan tapi kalau dicela manusia dia akan yeni ya surut dan bahkan dia tinggalkan. Karena memang amalnya dia itu berkaitan dengan manusia. Bukan bukan berkaitan dengan Allah SWT Sehingga kelanggengan amal dia tergantung manusia Kalau dia memuji Dia akan melangsungkan amalan tersebut Tapi kalau manusia dia mencela maka dia pun akan mundur teratur hingga terkadang dia tinggalkan amalan tersebut karena celaan manusia. Lain dengan orang yang mereka amalnya semata-mata dia inginkan adalah Allah Azza dia ada tauhid sehingga orang dia mau memuji, orang dia mau mencela, tidak urusan buat dia. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ahli tauhid. Maka di antara faedah tauhid yang pertama dengan tauhid itu akan bisa mendorong seorang dia jadi melanggengkan amal yang dia lakukan. Yang kedua, sekarang di diantaranya seperti yang ada dalam ayat tersebut. Di antara kutaman tauhid. Dan kita perlu mengetahui tentang kutaman tauhid. Karena dengan kita mengetahui tentang keutamaan tauhid, maka orang akan lebih semangat. Orang akan lebih semangat. Sekarang mamanya semangat mana seorang ikhwan laki-laki yang mau mengawini akhwat dengan mengetahui keutamaan yang dia miliki. Dia cantik, dia kaya, dia penyabar, akhlaknya masya Allah, kuliahnya komlaut. Yang satunya kuliahnya kemelaut. Kemudian intinya utamanya tidak seberapa. Tentu orang akan semangat untuk yang memiliki keutamaan. Semakin dia mengetahui pemilik keutamaan ini keutamaan yang lebih, lebih banyak keutamaannya, maka dia akan lebih semangat untuk mewujudkan yang memiliki keutamaan tersebut. Ada satu tempat ada dua perusahaan, ada dua perusahaan. Urusan yang pertama kerjanya 8 jam. Kerjanya diperes, gembrobios, angkut-angkut batu, gajinya sehari 8 jam itu mamanya 30 ribu. Satunya Masya Allah perusahaan kerjanya lumayan ringan, gajinya sehari <clears throat> bisa sampai 200 ribu atau sampai 500 ribu yang satunya tempatnya ber satunya tempatnya panas, kembrobios, terik matahari, bisa gosong semuanya kulitnya. Ini tentunya ketika orang mendapatkan yang demikian, dia akan memilih yang banyak keutamaannya. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Sudah menjadi ini sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalau soal milih memilih maka dia akan pasti akan semangat untuk memilih yang memiliki keutamaan yang besar. Ah beliau menampilkan bab yang kedua, yaitu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Setelah beliau menjelaskan bab yang pertama, yaitu hakikat tauhid atau mangsilah tauhid, kedudukan tauhid. Maka bab yang kedua ini dalam rangka memberikan tarhid kepada kita agar kita memiliki semangat yang lebih dalam dalam mewujudkan tauhid yang telah diterangkan dalam bab yang pertama. Ketahuilah kata seakan-akan demikian beliau ketahuilah tauhid seperti yang telah Anda ketahui dalam bab yang pertama itu maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Ah, dengan mengetahui keutamaan tersebut, maka bagaimana orang kemudian bisa bersabar? Dia memiliki semangat yang besar dan dia bersabar untuk mewujudkan tauhid yang telah diajarkan dalam bab yang pertama. Sehingga dia betul memiliki semangat untuk mewujudkan tauhid yang telah dia fahami tersebut karena utamanya ternyata sangat besar sekali. Nah, di antara keutamaan tauhid adalah seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun orang-orang yang mereka beriman alladzina amanu walam yalbisu imanahum dan tidak mencampurkan iman mereka bidulmin dengan kezaliman ulaika lahumul amnu bagi mereka adalah al amnu keamanan wahum muhtadun dan bagi mereka adalah ini petunjuk dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka beriman dan mereka ini tidak mencampurkan iman mereka dengan keboliman bagi mereka adalah al-amnu ini keamanan dan al-ihtida ini petunjuk mereka akan mendapatkan keutamaan yang demikian sekarang pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin apakah ada orang yang mereka membawa memiliki iman akan tapi iman yang tercemar ini yang pertama yang kedua apakah yang dimaksudkan dengan kebaliman itu kebaliman secara umum semua jenis kebaliman sehingga dia baru akan mendapatkan al-amnu wal ihtida. Yang ketiga, apa maksudnya dengan kalimat al-amnu wal ihtida yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Akan tapi yang dimaksudkan oleh Allah orang yang beriman yang dia memiliki kekhususan dengan kriteria bahwasanya iman mereka ini walam yalbisu imanahum bidulmin dia tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman Al-Qur'an ikhwan fillah menyebutkan bahwa orang yang mengaku beriman itu ada beberapa macam Orang mengaku beriman ada berapa macam? Orang yang mengaku beriman dan mereka ini imannya iman yang rusak dan tidak terpakai, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku dirinya mukmin. Akan tapi Allah tolak keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka ini mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Orang yang mereka mencampurkan imannya dengan kesyirikan, dia adalah musyrik. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu billahi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka mengaku beriman kepada Allah kecuali iman mereka itu disertai dengan yakni kesyirikan. Kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka mengaku beriman, akan tetapi mereka musyrik. Para ulama mengatakan yang mereka ini yu'minuna billah birububiyati. Mereka beriman kepada Allah dalam makna mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa musyrikun ini yusyrikuna fi uluhiyati. Mereka musyrik yaitu menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyahnya. Sehingga banyak orang yang mereka mengaku dirinya mukmin, mukmin dalam makna dia mengakui tentang rububiyahnya Allah. Wow musyrikun akan tapi mereka ini adalah musyrikin. Jadi mereka masih melakukan amalia-amalia kesyirikan. Ini kelompok yang pertama. Orang-orang yang mereka mengatakan dirinya mukmin, dia beriman, akan tapi dia mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Dan seperti ini ikhwan sangat banyak di tengah-tengah kehidupan kita masih sangat banyak. Seorang mukmin atau seorang muslim yang dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah akan tapi bersama itu dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, dia sesajen, dia larungan, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia isti'anah dan istighosa kepada selain Allah Azza Ini semuanya adalah hak Allah Azza Yang apabila dia tunikan kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan asyirku billah. Penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menginginkan model iman yang seperti ini. Model iman yang dia mencampur a, mencampurkan dengan kesyirikan dan Allah anggap dia dalam musyrik. Allah tidak menerima apa yang mereka lakukan. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Yang kedua, orang yang mereka mengaku beriman akan tapi Allah dustakan pengakuan mereka. Orang yang mereka mengaku beriman akan tapi Allah dustakan pengakuan iman mereka. Ini yang dikenal dengan istilah Al-Quran dengan Al-Munafiqun. Ini orang-orang munafik. Yang mereka ini orang-orang munafik. Dia bahkan dengan sumpah eh, dia bersumpah bahwasanya Rasulullah SAW hanyalah manusia biasa eh, mereka bersumpah bahwasanya <clears throat> mereka bersumpah bahwasanya dirinya dirinya adalah orang yang mengakui Rasulullah Muhammad SAW, dia beriman, dia mukmin. Akan tapi Allah dustakan keimanan mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu sesungguhnya ketika datang orang munafik kepada Nabi SAW maka mereka mengatakan nashhadu inna la rasulullah kami bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah utusan Allah saja. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan Allah katakan, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau adalah utusan Allah ya Muhammad. Ya Rasulullah sallallahu Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa orang-orang munafik adalah orang yang mereka ini berdusta. Sehingga ada orang yang mereka mengaku dirinya mukmin akan tapi pengakuan keimanannya didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini juga layang fa. Tidak bermanfaat. Kelompok yang ketiga yang disebutkan dengan istilah ulaika humus sadiqun mereka itulah orang-orang jujur, orang yang benar. Ulaika humur rasidun. Mereka itulah orang-orang yang rasid, yang lurus. Siapa? Ini orang-orang mukmin yang mereka konsisten dengan keimanannya. Dia tidak melakukan kekufuran batin dan tidak pula melakukan penyimpangan bahir berkaitan dengan tauhid yang dia miliki. Berkaitan dengan tauhid yang dia miliki. Dan inilah orang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kebaliman bagi mereka adalah al-amnu keamanan bagi tidak dan ini petunjuk. Ya, bagaimana adalah petunjuk. Ah, yang jadi masalah ikhwan fillah apa maksud kezaliman dalam ayat tersebut? Ini yang para sahabat merasa berat. Kenapa berat? Karena para sahabat adalah orang yang sangat ambisius. Orang yang sangat sangat besar semangatnya untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan sangat besar al-amnu wal tidak Ini keamanan dan petunjuk. Ini keutamaan sangat besar. Kalau seandainya syaratnya untuk mendapatkan ini harus dia menjadi seorang mukmin dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kebaliman maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuna lam lam nafsa?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah membalimi diri sendiri. Kita semuanya orang yang sangat akrab dengan kebaliman yang berkaitan dengan diri kita. Dan para sahabat merasa hidupnya adalah hidup yang tidak hampir ibaratnya tidak bisa bersih dari kebaliman. Kebaliman dalam pengertian yang difahami oleh para sahabat Nabi dan Allah alaihi jami'an. Alhamdulillah Kezaliman oh, itu ada tiga macam. Kezaliman oh, ada tiga macam. Yang pertama, zulmul abdi li Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman seorang hamba kepada Allah ini yang disebut dengan A'zamu dzulm. Kezaliman yang paling besar yaitu asyirku billah. Dan ini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik adalah dosa kekebaliman yang sangat besar. Karena yang dia tujukan kebaliman itu adalah sang pencipta alam jagat raya yang ubun-ubun dia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya? Ini Allah mudzalim. Dan merupakan akbarul kabair. Sebagaimana Nabi katakan ala bi akbaril kabair dan diulang-ulang. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Diulang-ulang Nabi. Maka para sahabat tentu ya Rasulullah. Maka Nabi sebutkan di antara akbarul kabair yang pertama kali disebutkan Nabi sebelum yang lainnya yaitu <clears throat> uh, asyirku billah ini menyekutukan atau al billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini aqdamu dzulm. Dosa besar yang paling besar atau kezaliman yang paling zalim. Dan kesyirikan juga disebutkan dengan nama-nama yang lainnya yang buruk yang semuanya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang para pelaku syirik kezaliman kepada Allah balim yang paling besar yang apabila seorang dia terkena kezaliman jenis ini ibaratnya syirik ini merupakan nuklir yang menghancurkan semua bangunan yang telah dia bangun bangunan amal apapun yang telah dia bangun itu akan hancur, rusak, berantakan, binasa tidak akan ada gunanya lagi apabila sampai pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan asyirku Demikian pula ikhwati kalau sampai orang dia terkena kezaliman dalam jenis yang kedua ini, dia harapan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memungkinkan mengampuni dosa selain syirik. Akan tapi untuk perbuatan syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksudkan adalah apabila sampai meninggalnya dia belum bertobat. Arab kalau orang sebelum meninggal dia bertobat maka dosa apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaliman yang dikatakan adzamu dzulm. Kezaliman yang akan menghancurkan semua kebaikan. Kebaliman yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkaranya. Adapun kebaliman yang kedua, dzulmul abdi li ghairihi kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Kezaliman hamba kepada orang lain Kebaliman hamba orang lain ini kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin itu saya bisa dengar. Terima Kipas. Kezaliman yang kedua, dulmul abdi li ghairi. Ini kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain. Ini kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya kezaliman itu akan dituntut sehingga akan ada pengadilan dalam bentuk kisos akan ada pengadilan dalam bentuk kisos Allah akan menegakkan kisos terhadap orang-orang yang mereka melakukan keboliman. Raddul mazalim sehingga Rasulullah SAW beliau mengingatkan tentang adanya orang-orang yang mereka nanti masuk dalam kategori muflis orang-orang yang bangkrut dari kiamat Bagaimana ketika Nabi mengatakan bersahabat atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah yang dikatakan orang muflis itu? Kata mereka ya Rasulullah al muflis sufina man la dirhamala wala mata. Ya Rasulullah orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang mereka tidak punya dirham dan tidak punya yaitu perabot-perabot kehidupan tidak punya ini perabot-perabot kelengkapan kehidupan, bangkrut. Orang yang dia nggak punya duit, nggak punya alat-alat, nggak punya perabot-perabot perlengkapan hidup, maka ini dia bangkrut. Nabi menjelaskan al muflis subina adapun muflis min ummati, al muflis min ummati, adapun yang dikatakan muflis dari kalangan umatku adalah Orang yang mereka kelak dia di kiamat ketika datang para Allah dengan bapala salat puasa sedekah pala-pala kebaikan. Dia bawa pala macam-macam. Akan tapi pula dia datang kepada Allah dengan satan, dengan ini caci makian, dengan qadzaf menuduh sana sini, dengan darbun nas, memukul manusia, dan dengan berbagai macam kezaliman yang dia bawa. Ketika orang ini datang dengan kezaliman-kezaliman tersebut, seandainya dia memiliki kebaikan, kebaikan dia itu akan dipakai untuk membayar kezaliman orang-orang yang dia zalimi. Fa sampai apabila kebaikan dia itu habis dan ternyata belum selesai untuk membayar kezaliman orang, maka keburukan orang akan di ini gabungkan dengan keburukan dia. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi dengan al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang kebaikannya tergerus, terkikis dengan kezaliman yang dia lakukan. Maka kezaliman dengan orang lain perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita, "Mangkanat indahu matlamatun li akhihi min irdhi au mali." Barang siapa yang dia memiliki keboliman kepada saudaranya baik dalam hal harta atau dalam masalah kehormatan, falyastahlalhu al-yawma. Hendaklah dia meminta halalnya kepada orang tadi pada hari ini yang di dunia sekarang ini sebelum datang hari di mana dirham dan dinar tidak berguna lagi bagi dia. Yang berguna adalah tinggal amal-amal kalau dia memiliki kebaikan untuk membayar kebaliman dia. Kalau habis keburukan orang lain akan digabungkan kepada orang tersebut. Ini kebaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Yang ketiga, zulmul abdili nafsi. Kebaliman hamba kepada dirinya sendiri kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Dalam bentuk ini at wal ma'asi dia melakukan dosa-dosa, melakukan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah orang yang zalim. Kenapa zalim ikhwani fillah? Dia zalim kepada dirinya. Karena dia telah memperlakukan jiwanya dengan buruk. Dia telah berbuat buruk kepada dirinya. Kenapa? Karena dia telah mempersembahkan maksiat-maksiat yang nantinya akan berakibat dia terancam adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia zalim. Kalau dia orang yang berbuat baik kepada dirinya, maka jiwanya akan dia tuntun melakukan ketaatan-ketaatan yang dampaknya nantilah adalah kebaikan yang akan dia dapatkan. Akan tapi ketika dia tuntun dirinya melakukan perbuatan maksiat, maka dia telah balik kepada diri sendiri. Karena kemaksiatan memiliki dampak yang sangat besar, sangat banyak, yang semuanya keburukan, di antaranya dengan maksiat berarti dia telah meretas jalan menuju neraka. Wa may wa rasulahu wa yatadda wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha Barang siapa yang dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala maka akan Allah masukkan dia ke neraka dan boleh jadi dia akan bisa kekal di dalamnya tergantung perbuatan maksiat yang dia lakukan demikian pula maksiat akan mewariskan azul kerendahan maksiat akan mewariskan kinaan wajuilat Adzillatu wasighar ala man khalafa amri. Dijadikan adzillah kerendahan kinaan wasighar dijadikan kerendahan kinaan bagi orang yang mereka ala man khalafa amri bagi orang menyelisih perkara Rasulullah SAW dia bermaksiat dia bermaksiat yang paling para ikhwatifillah bahwa maksiat dia akan merusak hati seseorang. Sedangkan hati dia adalah raja bagi dirinya. Pusat pemerintahan adalah di hatinya. Dan maksiat memiliki andil besar untuk merusak hati seorang. Maksiat saja dilakukan seorang Innal abda idza atnaba dzanban seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa nukita fihi nuqtatun sauda akan dititik pada hatinya itu hitam. Kalau dia tambah lagi maksiat zadat wasad eh, zada wasad maka ketika dia bertambah ke maksiat akan ditambah lagi hitamnya itu. ini zada zada. Kalau dia tambah maksiat, titik hitamnya tambah sampai kemudian hatinya itu menjadi hitam yang kelam. Hatinya tertutup dengan titik-titik hitam. Itulah yang dikatakan oleh Allah Swt dengan ran. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ran hasil perbuatan yang mereka lakukan. Titik-titik hitam yang mewarnai hati dia sehingga menutup hati tersebut. Hati yang seperti ini ikhwati Hati yang dikatakan Nabi sallallahu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Hati yang tidak lagi mengenal yang ma'ruf sebagai perkara ma'ruf dan tidak mengenal yang mungkar sebagai perkara mungkar tidak mengerti yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar sehingga menjadi hati yang buta walaupun matanya tidak buta innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur mereka bukan buta matanya tapi buta mata hatinya yang ada di hati yang ada di manusia sehingga hati yang buta seperti ini la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkaram. Dia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Illa usriba min hawa. Kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Sehingga dia bergerak, beramal, beraktivitas dengan bimbingan hawa nafsunya bukan dengan bimbingan al-haq dengan al-haq sudah tidak peduli lagi. Layak ya'rifu ma'rufan wa Dan ini merupakan dampak ron. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ibn Abbas radhiyallahu anhu Beliau mengatakan di antaranya inna lil maksiyah sesungguhnya dalam perkara maksiat itu sawa dan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa dhiqan eh, fil rizqi wa dhafatan fil badani wa bughdatan fi qulubil khalqi Sesungguhnya dalam kemaksiatan itu ada eh, akan menghitamkan wajah menggelapkan hati, membuat sempitnya rezeki, melemahkan badan, dan membuat bencinya para makhluk atau membuat kebencian di hati para makhluk. Ini maksiat kita Ibn Abbas. Wajah dialah wajah yang hitam. Tentu Bukan kemudian dia <clears throat> orang Eropa yang putih kemudian dia maksiat wajahnya langsung menghitam bagikan angus tidak demikian atau sebagaimana sebaliknya orang Afrika yang hitam karena dia taat kemudian wajahnya muncreng putih nggak demikian akan tapi wajah punya aura punya air wajah. Air wajah inilah yang orang akan melihat, ini orang yang berwajah berseri-seri atau berwajah dia semrawut, e, wajah yang bermasalah. Adapun seorang mukmin yang taat, kegembiraan dalam hati akan berdampak ke wajah. Demikian pula orang-orang yang mereka bermaksiat Kegelapan hatinya akan berdampak ke wajah. Maka menghitamkan wajah, wajah yang tidak enak dipandang, kemudian menggelapkan hati, hati yang gelap. Hati apabila gelap, gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan gelapnya hati. Gelap karena gelap hati dia membunuh, karena gelap hati dia mencuri, karena gelap hati dia berbuat sembarangan yang tidak pakai pertimbangan, hatinya gelap. Badannya lemah. Alul maksiat, dia akan maksiat akan berdampak pada lemahnya badan. Maka kekuatan badan diantaranya dipengaruhi oleh ketaatan. Kemudian ini menyempitkan rezeki. Karena asalnya maksiat itu akan menahan rezeki. Inna rajula La yuhramu min rezeki seorang terkadang diharamkan di rezeki karena maksiat yang dia lakukan. Akan tapi kemana kita melihat ada orang-orang yang mereka alil maksiat, akan tapi mereka kaya raya. Bagaimana ya kawan? Mereka kafir, alil maksiat, tapi mereka kaya raya. Hah? Allah menjelaskan ada istilah istitroj ini orang yang mereka diulur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan bagian daripada makar Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tambah bergelimang dalam perbuatan kemaksiatan mereka. Inilah kemaksiatan menjadikan dia semir rezekinya dan kemudian dibenci oleh para ini makhluk. Ah, orang yang maksiat dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Seandainya seorang mukmin ikhwani fillah dia terbebas dari tiga kezaliman itu. Dia tidak melakukan kezaliman terhadap Allah dalam bentuk syirik. Dia tidak melakukan kezaliman kepada makhluk, kepada yang lainnya. Ya kezaliman seperti yang kita kenal. Dan dia tidak melakukan kezaliman dengan bermaksiat maka dia akan mendapatkan al-amnu tam wal ihtida yang tam. Mendapatkan keamanan yang sempurna dan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Para ulama mengatakan apa maksudnya dengan al-amnu wal ihtida? Ini al-amnu fi dunya wal akhirah. Demikian pula al-ihtida fi dunya wal akhirah keamanan di dunia dan di akhirat, demikian juga petunjuk di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah di dunia seorang yang paling hatinya merasa aman dan tenang adalah orang yang mereka hatinya mewujudkan tauhid. Orang yang paling hatinya paling tenang dan orang yang paling yakni nyaman kehidupannya adalah orang yang mereka hatinya paling mentahkik mewujudkan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Dan orang yang paling jauh dari kezaliman. Maka beliau adalah orang yang paling memiliki rasa aman dan paling tenang kehidupannya tidak ada yang melebihi rasa aman dan ketenangan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallam sedang berjalan hijrah ke Madinah, dan setelah mengambil sebab yang maksimal bagaimana seorang yang hijrah itu mencari jalan keselamatan dari kejaran musuh. Sekalipun Nabi bisa saja dengan terang-terangan berhijrah sehingga mereka dengan gampang menangkap Nabi tapi Nabi serahkan urusannya dengan Allah bisa saja. Akan tapi Nabi memberikan contoh bagaimana mengambil sebab yang sempurna untuk selamatnya orang berhijrah Ketika Rasulullah dikejar oleh Surokoh dan tinggal beberapa jengkal bisa menerkam Rasulullah SAW. Lihat bagaimana ketenangan yang ada pada Nabi SAW karena yang menjaga dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasimu minan nas. Dan Allah yang menjaga engkau ya Rasulullah Muhammad dari manusia. Nabi betul hatinya tenang. Abu Bakar sudah gelisah, gundah gulana karena Suraka semakin dekat dan akan ini uh, akan menerkam Nabi. Akan tapi Nabi bagaimana menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa dan ini merupakan dampak tauhid. Ketika di goa, bagaimana musuh telah berada di mulut goa, dikatakan seandainya dia sedikit uh, ah, itu ngelongok mulut gua maka dia akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Akan tapi Abu Bakar yang gelisah pula karena musuh bagaimana telah di luar dan memikirkan keselamatan Nabi kata uh, kata Nabi ya Abu Bakar ah, uh, isnani wa thalithuha Allah wahai Abu Bakar apa sangkan anda ya Abu Bakar terhadap dua orang dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala apa sangkan anda ya Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala yang kalau Allah sudah menjaga Fallahu khairun hafidhu. Kalau Allah sudah memberikan penjagaan, Allah sebaik-baik yang memberikan penjagaan. Maka bagaimana Masya Allah Rasulullah merasakan ketenangan, keamanan yang sangat luar biasa berkaitan dengan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri Nabi sallallahu Demikian pula kegelisahan hidup yang kita rasakan kekhawatiran al-ghammi al-hammi al ah, wal-ghammi wal-husni ini penyakit semuanya kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, ini penyakit jiwa semuanya. Dan ini yang paling banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan. Gelisah, gelisah, gundah gulana, galau. Dia sedang, dia gelisah dengan apa yang sedang di, alami. Galau dengan apa yang belum dialami masa depannya. Sedih dengan apa yang telah berlalu. Ini semuanya penyakit. Penyakit jiwa, Dan akan sangat berdampak besar dalam ya ini ketenangan kehidupan orang. Dan orang yang bertohid adalah orang yang paling jauh dari penyakit-penyakit tersebut. Orang paling jauh dari penyakit-penyakit tersebut. Bagaimana tidak? Karena urusan ini semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa depan milik Allah, masih gaib. Yang lalu dia tinggal menyerahkan bagaimana dia bertindak kepada Allah kalau dia buruk maka menutup lembaran yang kemarin dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang bagaimana urusan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, seorang ahli tauhid adalah orang mereka paling siap untuk menghadapi segala kenyataan kehidupan karena dia mengetahui karena dia betul-betul faham tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha mentakdirkan segala-galanya sehingga ketenangan yang ada pada jiwanya orang-orang yang mereka memiliki ini tauhid. Oleh karena itulah yang telah kita sampaikan insyaallah bagaimana para salaf kita mereka memiliki kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Ungkapan Syekhul Islam beliau diantara mengatakan, "Ma yaf'aluna adai?" Apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuhku kepadaku? Ma yaf'aluna adai? Apa yang mereka inginkan dengan diriku? Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surga itu ada dalam dadaku. Fa in qataluni faqad risada. Seandainya mereka membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahid. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Tidak ada orang yang mati dan kemudian dia pengen dikembalikan ke dunia dan ingin mati lagi semisal orang yang syahid wa in habasuni fahabsi khulwah kalau dia menangkapku dalam ketertangkapanku berarti aku akan khulwah menyendiri dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu taala ketenangan dan kesenangan Wa in taraduni fatardisiyaha. Seandainya saya atau seandainya mereka mengusir mengusirku, maka dalam keterusiranku adalah siaha, yaitu tamasya wisata kejiwaan yang demikian ikhwati fillah tidak akan didapatkan kecuali pada orang yang hatinya betul-betul telah bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid. Maka ini di antara bentuk al-amnu fid dunia. Dia merasakan ketenangan dalam kehidupan dunia mereka. Dan kadar kadar ketenangan ini akan berkurang sesuai dengan kadar keboliman yang dia miliki. Kadar ketenangan dia akan berkurang sesuai dengan kadar keboliman yang dia miliki. Ketika kelak di akhirat, ketika orang dia tidak selamat dari keboliman yang pertama, keboliman syirik umpamanya, maka dia tidak memiliki sama sekali jaminan keamanan di akhirat. Dia tidak memiliki sama sekali jaminan keamanan di akhirat. Kalau dia memiliki tauhid, akan tapi dia melakukan kezaliman yang dua, baik zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri maksiat. Maka jaminan keamanan bagi orang seperti ini di akhirat akan berkurang. Berkurang. Dia memiliki jaminan keamanan dari kekalnya azab neraka. Akan tapi dia akan terancam dengan ketakutan azab-azab Allah walaupun dia akhirnya dengan tauhidnya dia akan masuk surga. Di dunia Kebaliman yang dilakukan seandainya dia ahli tauhid tapi tidak selamat dari dua kezaliman yang lain maka akan mengurangi jaminan ke keamanan di dunia sehingga kegelisahan kita ketakutan kita dan kesedihan kita ini sering sekali ini bersemayam di hati orang yang dia kadar tauhidnya berkurang atau dia melakukan keboliman-keboliman dalam bentuk yang lainnya. Zulmul abdi li ghairi atau zulmul abdi li nafsi. Maka semakin orang itu banyak maksiatnya, semakin gak tenang hidupnya. Gak tenang hidupnya. Jiwanya akan gelisah. Dia walaupun kata bayangan dia maksiat itu asyik dan maksiat itu sebuah kenikmatan tapi tidak ada orang yang bermaksiat itu akan mewariskan ketenangan di hati, tidak ada. Kegelisahan yang akan terjadi. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia banyak gelisah jiwanya. Tidak ada orang maksiat itu tenang hidupnya, tidak ada. Gelisah, dia akan gundah. Kan dia senang waktu maksiat, iya. Waktu maksiatnya itu senang. Waktu zinanya mungkin dia senang menikmati zinanya itu. Akan tapi pasca zina yang terjadi kegelisahan, kekhawatiran, dia jiwanya dirundung segala macam kesempitan. Ini sudah merupakan kamus kehidupan yang pasti terjadi pada seseorang. Sehingga orang-orang yang mereka bergelimang dan kebaliman-kebaliman ini maka akan berkurang jaminan keamanan dia sesuai dengan kadar kebaliman yang dia lakukan sampai dia kehilangan total ke jaminan keamanan ketika dia ter, eh, ter, ter, eh, terjerumus dalam perbuatan asyirkul akbar, syirik yang besar. alih tidak ini petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dunia ikhwati fillah petunjuk ilmu wal amal. Petunjuk idatul ilmi wal amal. Petunjuk ilmu dan amal ini di dunia. Di akhirat ini petunjuk dia selamatnya sampai melewati sirat dan masuk ke dalam jannah. Sekarang tuh melihat para ulama sering menyampaikan kepada kita kalau seandainya petunjuk pertama adalah hidayatul ilmi, petunjuk ilmu atau hidayatul irsyad, petunjuk bimbingan dalam tuh bimbingan bagi para pelaku maksiat maka sulit bagi mereka itu untuk menangkap ilmu dengan pemahaman yang bagus. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i mengungkapkan tentang dirinya syaqautu ila waqi an su'il khifti. Aku mengeluhkan pada Imam Waqi tentang suil khifti yaitu tentang buruknya hafalanku. Fa'arsadani bitarkil ma'asi. Dan kemudian beliau mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Demikian pula bagaimana ketika Imam Malik memberikan komentar atau memberikan arahan pada Imam Syafi'i ketika melihat masya Allah cerdasnya anak ini lalu dia mengatakan al ilmu nurun ilmu telah nur dan Allah tidak akan meletakkan nur kecuali kepada orang yang bermaksiat sehingga Ilmu sangat berkaitan dengan bersihnya orang dari kemaksiatan dan keboliman, Sehingga orang akan memiliki kecernian pemahaman dan kecernian yakni eh, ilmu yang dia dapatkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran pada Allah akan mengajari Anda. Sehingga ilmu sangat berkaitan dengan takwa. Ilmu sangat berkaitan dengan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwani fillah. Ya, ini petunjuk dalam bentuk amal, ini taufik. Petunjuk dalam bentuk amal itu taufik. Kecocokan amal dengan ilmu yang dimiliki. Ini akan sangat jauh dari orang-orang yang mereka bermaksiat. Karena kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Sehingga dia akan semakin jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang dia mengetahui ilmunya, dia mengetahui kefahaman ilmunya, dia memiliki ilmunya, akan tapi karena dia ahlul maksiat, melakukan perbuatan maksiat, maka ilmunya menjadi ilmu yang layang fa. Ilmu yang tidak memberikan manfaat, ilmu yang tidak mendorong dia untuk beramal, ilmu yang seakan-akan ilmu yang sekedar melangkrak, tidak produktif, ilmu yang tidak teramalkan. Banyak sekali ilmu yang dia miliki yang tidak diamalkan. Ini menunjukkan jauhnya dari petunjuk Allah SWT. Dia jauh dari hidayah itu taufik. Sehingga orang yang mereka semakin jauh dari tiga kezaliman tersebut dan semakin bersih dari tiga kezaliman tersebut, dia akan semakin mendapatkan ya, al-amnu tam wal ihtida yang tam. Keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna dan semakin dia berkurang kadar ya semakin banyak kezaliman yang lakukan akan semakin berkurang kadar keamanan petunjuk dia sesuai dengan kadar kezaliman yang mereka lakukan. Paham? <clears throat> Demikian. Sehingga ini diantara keutamaan daripada ini tauhid, ini alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika laumul amnu wa mutadun. Barang siapa yang dia orang-orang beriman yang mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kebaliman dan kebaliman dalam ayat ini adalah maksudnya kebaliman syirik. kebaliman syirik. Ini sebagaimana ketika para sahabat mengeluh ya Rasulullah, ayuna lam yatlan lam yatla eh, lam yatlam nafsa ya Rasulullah. Siapa sih di antara kita ini yang tidak melakukan kebaliman Para sahabat sangat berat karena dia sangka kebaliman yang masuk dalam ayat tersebut adalah semua jenis kebaliman. Kalau seandainya, kalau seandainya khutibillah bahwa kebaliman itu adalah semua jenis kebaliman, siapa nanti yang akan sanggup untuk mendapatkan al amru wal tidak? Dan para sahabat sangat orang sangat besar keinginannya untuk mendapatkan al amru wal tidak. Akan seandainya syaratnya itu harus dia tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, siapa yang sanggup? Anda melihat barang yang haram, zalim. Anda berbicara yang buruk, zalim. Anda sempat mencela kawannya, zalim. Kalau seandainya dia terbebas dari semua kezaliman seperti ini, mana ada orang terbebas dari kezaliman? Sehingga tidak akan ada orang yang mendapatkan al-amnu wal tidak maka kata Nabi Laisa kadali alam tasma'u qala abdus saleh apakah kalian tidak mendengar perkataan seorang hamba yang saleh yakni Luqman kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." wahai anakku jangan kau menyekutukan Allah sungguhnya uh, sungguhnya kesyirikan merupakan kebaliman yang paling besar sungguhnya kesyirikan merupakan kebaliman yang paling besar sehingga makna adzulmu dalam ayat tersebut adalah asyirku. Maka para sahabat pun merasa lega dengan penjelasan Nabi SAW tersebut. Faidah lain ikhwanillah dari pembahasan ini pula bahwa terkadang sebagian ayat Al-Quran tidak akan mampu difahami kecuali kembali kepada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengingatkan bahwasanya Al-Quran sangat berhajat, sangat butuh kepada as-sunnah. Dan tidak bisa dibisahkan Al-Quran dengan sunnah. Dan as-sunnah, kedudukannya, fungsinya dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, as-sunnah persis seperti yang disebutkan Al-Quran. Memerintahkan yang diperintahkan Quran kalau Al-Quran memerintahkan akimus salah wa atus zakah, as-sunnah juga demikian. Ketika menjelaskan tentang seorang muslim atau arkanul Islam, ini iqamus salah wa ita'us zakah, persis. Yang kedua, menjelaskan lebih rinci tentang apa yang global dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Litubayyina linnas dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia dengan ilmu yang Allah telah bimbingkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendatangkan hukum baru yang tidak didatangkan dalam Al-Quran, yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Oleh karena itulah, ketika ketika Rasulullah SAW mengatakan ini ala Inni utitul kita wa mislau ma'ah. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan oleh Allah Alkitab itu Al-Quran. Dan yang semisal dengan Al-Quran itu As-Sunnah. Ya ini As-Sunnah, semisal Quran dalam makna ini adalah perwahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW hanya berbeda antara Quran dengan sunnah tersebut. Tapi dua-duanya wahyu dari Allah SWT. Lalu Nabi mengingatkan, Ala yushiku Ar-rajulu sab'an. Ketahuilah semuanya nanti akan ada seorang yang mereka ini laki-laki yang berpenampilan perutnya besar, kekenyangan, orang kenyang. Ini para ulama menerangkan menunjukkan pemalasnya orang tersebut. Pemalasnya orang tersebut yang mereka yattaqiu ala arikati. Dia bersandar di tempat sandarannya wa yaqul dan dia mengatakan alaikum bil Quran wajib bagi kalian hendaklah kalian mencukupkan dengan Al-Qur'an ma wajadtumuhu min halalin fa ahluhu wa ma wajadtum min haramin faharrimuhu apa yang Anda dapatkan dalam Al-Qur'an halal maka halalkan apa yang Anda dapatkan dalam Al-Qur'an haram maka haramkan Nabi katakan, "Ala inna ma harrama rasul kama harrama kama harrama Allah." Ketahuilah sungguhnya apa yang diharamkan Rasul seperti yang diharamkan Allah. Nabi seakan ingin menegaskan bahwa apa yang beliau lakukan adalah semata-mata juga yang diwahyukan Allah kepada beliau sehingga orang tidak boleh memisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah sebagaimana terjadi pada zaman-zaman berikutnya ini munculnya firaquddalah yang diantaranya al Quraniyun yang mereka mencukupkan dengan Al-Quran dan meninggalkan As-Sunnah sedangkan tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah ini faedah lain sedikit berkaitan dengan ini ayat tersebut yang para sahabat tidak sanggup memahami ayat tersebut kecuali dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak sanggup memahami ayat tersebut kecuali setelah dijelaskan Nabi baru kemudian para sahabat memahami tentang ayat tersebut. Seandainya para sahabat sangat membutuhkan penjelasan Nabi, tentu apalagi kita sehingga tidak cukup Al-Quran sekedar bermodalkan orang bahasa Arab kemudian dia lepas begitu saja dan merasa tidak tidak membutuhkan as-sunnah as-sunnah adalah e, mubayyin merupakan penjelas terhadap Al-Quran ini diantara fungsi as-sunnah sehingga Al-Quran dan sunnah ini dua-duanya sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dan memisahkan antara keduanya Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan mereka orang-orang kafir yang tulen yang sebenarnya ini ayat yang pertama yang beliau bawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tauhid, fadhlu tauhid, keutamaan tauhid dan insyaallah akan kita lanjutkan pada ini pembahasan berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya silakan kalian pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya. Ketika dia bertobat, apakah amalannya kembali? Seorang yang bertobat, Allah katakan diantaranya, uh, eh, illa man taba wa amila uh, illa man taba wa amana wa amila amal salihan faulaika yubattilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertobat bukan hanya amal kebaikannya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertobat amal keburukan dia diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga taubat memperbaiki apa yang telah lalu dan bahkan di antara kutaman Allah, Allah akan menggantikan keburukan dia dengan kebaikan-kebaikan dengan taubat yang dia lakukan tersebut. Dan insya Allah amal baiknya tidak terhapus ketika dia bertobat kepada Allah SWT. Sebagaimana ketika ada seorang musyrik yang mereka masuk Islam, maka kata Nabi diantaranya, Aslamta ma'a ma'asrafta. Anda masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan yang telah Anda lakukan di masa yang lalu. Dia musyrikin. Dia memiliki kebaikan, kebaikan secara umum. Kemudian dia masuk Islam, bertauhid, maka kebaikan dia yang terdahulu dihitung pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Bagaimana eh, di antara bertobat kepada orang lain ini raddul mabalim dia mengembalikan kezaliman atau meminta halalnya tentang kezaliman yang pernah dia lakukan seandainya itu memungkinkan. Dia pernah mencuri barang seorang. Maka kalau dia sanggup, maka dia bagaimana bisa mengembalikan barang curiannya tersebut? Kalau dia sudah bertobat, seandainya mengembalikan barang curian itu bisa bermasalah besar bagi dia, maka dia infakan sebanyak harta yang telah dia curi tersebut atas sama orang yang dicuri barangnya. Mudah-mudahan Allah menerima tobat dia dengan tobat yang uh, dia lakukan tersebut. Intinya se, se, uh, apabila masih memungkinkan untuk dia bisa mengembalikan dan minta halalnya tentang barang-barang tersebut, maka dia berusaha untuk melakukannya. Agar dia berlepas diri dan betul-betul tenang hidupnya, dia telah kembali kepada jalan kebenaran dan dia siap untuk menanggung resiko apa yang telah dia lakukan pada masa-masa yang lalu. Seandainya itu berkaitan masalah kehormatan, seandainya kita menceritakan pada si tentunya akan bisa menjadi masalah tersendiri. Maka bagaimana kita kemudian memperbaiki nama si fulan, bagaimana kita ini eh, menyebarkan kebaikan si fulan di belakang dia kepada orang-orang lain dan kita bagaimana eh, berdoa kepada Allah SWT untuk kita dan untuk si fulan sehingga kebaikan bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan si fulan tersebut Sanya, sanggup minta halalnya, minta halalnya kepada orang tersebut tentu adalah jauh lebih utama sehingga dia betul-betul merasa tenang dengan kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Eh, kembali kepada kaidah yang diajarkan para ulama perbuatan yang dilakukan seseorang kita lihat asalnya dia muslim dia muslim tidak boleh kita keluarkan dia dari keislamannya kecuali dengan ini perbuatan yang betul-betul yakin telah mengeluarkan dia dari Islam berbicara antara yakni takfir mutlak dengan takfir muayyan berbeda. Takfir mutlak artinya kita berbicara tentang jenis-jenis perbuatan. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini dia musyrik, dia kafir. Barang siapa yang melakukan seperti ini ada perbuatan maka dia mubtadi, ahli bid'ah. Akan tapi ketika berkaitan dengan perbuatan orang per orang pelaku perbuatan itu kita tidak bisa langsung mengatakan pelaku perbuatan tersebut kamu kafir, kamu musyrik, kamu alul bid'ah. Untuk mentakyin berkaitan seperti ini membutuhkan surut wal mawani, membutuhkan persyaratan dan hilangnya pengalang-pengalang. Dan ini, dan ini merupakan perkara yang cukup pelik. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia tidak mengkafirkan orang yang mereka ini uh, terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang secara tataran ilmiah pembicaraan beliau secara mutlak adalah perbuatan kafir musyrik. Akan beliau tidak kafirkan pelakunya. Karena untuk mengkafirkan membutuhkan proses yang cukup panjang berkaitan dengan penghukuman tersebut. Sehingga seandainya dia kembali kepada asal dianggap masih muslimin, dia memiliki hak keislaman kecuali telah terang-terangan dia telah terkeluar dari Islam maka berlaku pula hukum-hukum larangan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir wallahu alam bisawab Gimana? Dosa apa aja yang tidak diampuni Allah SWT Pertama syirkun akbar yang kedua, kufrun akbar. Ya ini perbuatan-perbuatan yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat maksudnya ketika dia meninggal dalam keadaan tidak atau belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedahnya kita mempelajari perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu kalau dilakukan bisa mengeluarkan dari Islam ikhwatu filah bukan untuk mengkubi orang per orang akan tapi faedahnya untuk kembali kepada diri kita sendiri agar kita betul-betul waspada jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tersebut yang dikhawatirkan kita nanti akan tidak diampunkan oleh Allah tentang perbuatan kita wallahu alam Ya? Ngantuk. Sama Jessica. Kan. <laughs> Insyaallah kita ah. kita ya? tapi misalnya teman-teman kita itu setiap bertemu dengan kita pasti dia menanyakan suatu kezaliman ya yang apa yang mengaku pada kezaliman bisa dia tanya bagaimana cewek ini yang ini ini maksudnya mengarah selalu pada kezaliman bagaimana kita bersikap kepada orang seperti itu yang pada karena memang kita tidak bisa menghindar secara bagaimana istilahnya pasti kita bertemu dengan dia dia tanya ya tinggal antum jawab antum jawab dengan nasihat pertanyaan antum pertanyaan yang salah dan tidak boleh dinasehati harusnya antum begini dan begitu atau diajak dia diajak taklim atau dia bagaimana untuk mengarahkan pada dia intinya bagaimana sekarang antum berubah menjadi seorang dai yang membimbing dia atau seorang dokter yang mengurus pasien dia adalah orang yang berpenyakit antum orang yang sehat bagaimana antum menangani orang tersebut sehingga sembuh dari penyakit dia Demikian ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan Bismillah. Kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.